kur engkau uripe lak tambah kepenak, suaminya kepengen nambahi eh. Ana wong wedok nang ngomong nang gone kakung ngene, Mas. Sik to. Mas. Tak eleng eleng Mas yo. Uripku kawit bianku rekoso, Mas. Aku kawit cilik iku lino urip soro. Pancen aku ki anake wong ora duwe, Mas. Uripku kawit mbiyen ku ya lara, kepengin apa-apa ora keturutan. Aku mulai ngrasake urip kepenak ki ya kawit dadi bojo sampean ki lho, Mas. Apa ana kucing kok ribut. Sampai aku ra digatekke. Pun tak baleni, rungokke, Bu. Ana wong wedok nek ngomong nang ngene aku penak nek ngomong ngene Mas. Urip kula Mas kawit biyen rekoso Mas. Aku kawit cilik kulino urip lara wong pancen aku anak wong ora duwe Mas. Kepengin apa-apa ya ora keturutan. Lara uripku kawit biyen. Aku mulai ngrasakno urip kepenak ya sakjoke dadi bojo sampean iki lho Mas. Dadi bojo sampean ki uripku kok tambah penak, tambah penak, tambah penak. Aku bejo banget Mas untuk bojo sampean. Wong lanang nang diomongi ngono kira-kira tambah sayang napa mboten? Ya nemen kok. Yang lanang yang malah kudu ngingoni ya. Mbah no ramban-rambanan nopong, Mergo sing wedok ngomongnya pena, eh, Dek aja ngomong ngono to, Dek, ndrodok atiku. Aku malah kudu no, Ngomong nah, wedok nang ngomongnya ra enak nang gone sing lanang. Mas, aku tak ngomong no, rungokno. no aja kok kupingmu jebobok tapi ora krungu. Aku kawit cilik iku lino urip penak, umpan aku anake wong sugih. Wong aku ya sugih-sugih wong sak desa. Kepengin apa-apa keturutan, pengen apa-apa karo wong aku ya ditukok Ket biyen uripku kepenak. Nah, aku mulai dari bujumu, urip kok tambah loro, tambah loro, tambah loro, ora tau nang ngrasake kepenak. Kelambi sing rontok city orang ora tau mbok tukokke. Apa maneh kok sing jenenge gelang kalung ali-ali. Nang ngarepe omah lho lagek 5 tahun, omah wis tingkat loro, mobil loro. Nah, aku dadi bojone sampean pitulas tahun. Masak uwil ora tau mbok tukokke. Nah, sing ngarepe omah delok gelang mulai ugil-ugil tekan kelek nang tangan kiwa tengen. Nah aku yang mana Yahmin kok digelangi karet. Padahal mang wedo nek cerdas gelang karet itu malah praktis loh. Sak wayah-wayah rambutnya berantakan mau sak masih kena nggo tali set no. Sak wayah-wayah bojone nesu karin jedet ke raine gendah kok. Lho uripku ket biyen iku kepenak wong aku pancen anak wong sugih pengen apa-apa ya keturutan karo wong tuaku ya dituruti, kepengin apa dituruti. Lah mulai dadi bojo sampean urip kok tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah loro. Wong lanang nang diomongi ngono karo sing wedok kira-kira nesu napa mboten? Yang ngamuk jadi sing lanang, yo gremeng terus. Tak suwek lambemu pisan. Ayu pantes gremeng. Ngoco apa ngoco? Jemburis merongos. Pokean cangkem. Kene betah karo aku ngomong, oh, karo ane iki wis akeh sing ngantri iki. Hmm. Mergo sing ngom lanang sing wedok ngomonge ora penak, tambah lara uripe. Nih, sedoyo, rizki peparingi Allah niku nek ke panjenengan gelem ngeraos ke enak eh ya malah tambah enak, tambah enak, tambah enak. Oh rezeki peparingnya Allah kok dirasa ora eh, diomong ora eh. ya bakal tambah ora enak, tambah ora enak, tambah ora enak. ten anak niku ya rizki teko Gusti Allah. bukti nih kata tiang rumah tangga puluhan tahun kepingin duwe anak, neng orang duwe-duwe, mergo pancen orang diparingi rizki rupa anak dening Gusti. Mergo anak iku rizki Nek sampean kepingin anak niku tambah apik, tambah apik, tambah apik, omong ke api eh engko anake sampeyan tambah api Oh pisan-pisan anak kuwi diomong ke eh, marak ke anak tambah elek kula wong salwangsul leh pesen ten ibu ibu-ibu sama isu-isu kok ketinggal anak badi bidal sekolah, wis gelem adus dhewe. Nang diomong eh, alhamdulillah anak ibu tambah pinter, bisa mandi sendiri. Hmm, anak seragam nganggo sepatu, nganggo topi, nyangkluk tas, nyekeli sepeda wis arep budal sekolah. Nang cepet diomong apike, hmm, anak ibu sregep arep budal sekolah. Pinter mesti bijine tambah apik, peringkatnya tambah apik. Engko tanganmu disaut sek dicucupi pamitan jerantal semangat belajar semangat sekolah Nah, anak diomong elek, eh. padahal wis siap arep budal sekolah lho. Wis seragaman, baju masuk nganggo sabuk, nganggo topi, nganggo dasi, sepatunan, nyangkluk tas, nyekel sepeda. Neng diomong elek, eh. hmm, gayane seragam. Paling yo tekan sekolahan. Ya anakmu ndongsong nang isor barongan. Ibu-ibu kadang-kadang ngusi lambene, wah anak wis siap para budal sekolah nanti omong elek. Iki lho, sekolah pirang-pirang tahun goblok ya awet. Yo awet goblok ya anakmu. Bu. lu bisu. Bu. Jenengan bengi-bengi ya kita anak nyekel buku ae. bu diwaca mbuh ora, bu sinau mbuh ora. Pokok anak gelem nyekel buku nang disyukuri, nang diomong api eh. Hmm, anak ibu belajar. Ono PR to, Nak? Hmm, pintere ngerjakno PR. Hmm, belajar terus. Nanti buku swidak lo diwaca kabeh. Hmm, kadang ibu-ibu mboten ah, anak wis nyekel buku nang dilokno. Hmm, engko nambah cekal-cekal tok, gak waca, diwaca. Diwaca plonga-plongo kaya. Akhirnya buku malah no raimu. Tuh bojo iku ya rizki peparinge Gusti oh, panganan ku ya rizki peparinge Gusti sampean nek diaturi daharan pengen daharan iku dadi nikmat no kebagusan metu barokai e. disyukuri carane diomong abe, diomong enake engko panganan niku tambah api tambah enak tambah enak tambah enak eh berarti ora kayak malah nggak tega sih ngadel mbah panganan niku nek dicacat diomong eh diomong gak enak yo ya marak marake panganan niku tambah elek tambah ora enak tambah ora enak tambah ora enak mulane lek diaturi daharan no mawon alhamdulillah iki panganan senenganku oh enak nikmat iku marake awak sehat kuat semangat ibadah ngono lho aja dicacat panganan yang dicacat niku marake tambah gak enak marake penyakit gedang goreng alot, e. iki ketara iki nek glepunge glepung elek leng goreng ya kurang lengo salop ambune tengi ngilokke alot tengi tapi entek wolulas ya kuwi sing garake mbedhedhek nang wetengmu terus kembung ya perkara ngono kuwi woi Berarti ini, nek sampean diaturi panganan, nek sampean doyan, panganan nek sampean gak doyan, meneng aja kakean. Sapa muni cocotmu? Pokoknya sampean doyan, sampean pangan. Sampean gak doyan, meneng. Apa maneh namu ning omahe wong diaturi suguhan no mawon wih gak usah kakean komen Saman doyan panganan, gak doyan menengo. Kadang ngurah kok ibu-ibu. Mau tiga roti karo tuan rumah, roti jamur suguh nawa enggak disuguhi seripeng seripeng kok separuh mentah, separuh mateng. jadi sing nyuguhi, karek ngemplok. Kakean. Terus aja lali nek badhe dahar niku ndonga. Soalnya doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Daharan niku kok umpami mengandung virus, mengandung kuman, bibit-bibit penyakit. Tapi sampean badhe dahar kok dongo kuasane Allah virus kuman bibit-bibit penyakit ini gua akhirnya iso hilang iso dadi steril mergo barokai dongo barang ini lo barang nek diomong api eh engkau lah tambah api diomong elek eh tambah elek ini bukan hanya dari segi ruang Allah bukan hanya secara metafisik saja bukan hanya dari segi spiritual saja tapi sayinitas modern, ilmu pengetahuan modern juga sudah membuktikan. Ono wong Jepang itu neliti banyu. Banyu itu banyu. Niki lek diomong api eh. banyu iki kok diomongi api. Ini sok mengandung molekul-molekul positif. Banyu niku tambah api, tambah energi. Tapi banyu kok diomongi elek. Ngono ku ya iso mengandung molekul-molekul negatif. Iso tambah dadi elek, tambah dadi elek, tambah dadi elek. Tanduran yo ngono tanduran yang saman omong api eh tanduran kok tambah api tambah api tambah api tanduran sampean lokno sampean cacat kering tanduranmu uang yang ngono uang ini diomong api eh tambah api diomong elek eh tambah elek bu bujo sampean lek kepingin tambah api tambah api tambah api ojo pisan-pisan diomong elek eh tapi omong no api eh engko bujo sampean lah tambah api saya itu mana wong lanang nih diomong api eh karo sing wedok mas nih lho mas wis ganteng akas hmm <laughs> Wong lanang yang diomongi ngono, ya langsung gue linggis, oh arit. Apa-apa dicukiti kabeh ngono. Diomongno akas kok kudu cukit-cukit ae ngono. Ya bareng jadi ya dicukiti tiga. Tambah sregep lah nyambut gawe duwite oke, seger sampean. Wong lanang nanti diomong eleke. Mas, rupamu elek, beler. Delok wong lanang